Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Haniyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan habibullah taala. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Paham ya? Karena di sana ada oknum-oknum kelompok sesat yang mereka bergaya sok tahu, eh, sesuai dengan hawa nafsu mereka baik kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun kelompok Sufiyah. Nah, barakallahu fikum yang mereka ada yang hulu ekstrim di dalam menetapkan ru'yah, ada yang hulu atau ekstrim di dalam meniadakan ru'yah. Kelompok apa yang ekstrim yang hulu di dalam meniadakan ru'yah? Allah Taala nggak bisa dilihat selama-lamanya, nggak di dunia, nggak di akhirat. Kelompok apa? Kelompok apa? Allah Taala nggak bisa dilihat, nggak di dunia, nggak di akhirat, selama lamanya nggak bisa dilihat. Kelompok apa? Apa? Wakifah. Jangan dicampur-campur. Ini memang pelajaran ini memang nggak eh, nggak sulit sebenarnya. <laughs> Rumit, tapi jangan dicampur-campur. Kelompok apa Yusuf? Siapa? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Paham ya? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, jangan murtiah. Mu'tazilah dan Jahmiyah Nah, barakallahu fikum. Kemudian kelompok yang ekstrim, yang hulu di dalam menetapkan ru'yah. Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia sebelum di akhirat katanya. Di mana-mana pun kamu lihat Allah katanya. Kelompok apa ini? Sufinya. Sebab ucapan ini muncul karena mereka punya dua akidah. Dua keyakinan yang sangat berbahaya. Yaitu keyakinan apa? Nah, al-ittihadiyah wal hululiyah. Ittihad menyatu. Al-hulul berada di dalam. Maksudnya ya, jadi misalkan nah barakallahu fikum takdirlah ucapan mereka, mic ini adalah Allah. Itu ittihadiyah. Al-hulul di dalam mic ini ada Allah. Ngeri. Nah, bayang ya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi, enam dua kelompok tersebut kelompok yang ekstrim, ekstrim ekstrim hulu di dalam menetapkan yaitu apa? Sufiyah tadi itu Allah Taala bisa dilihat di mana-mana. Di dunia pun sebelum akhirat bisa dilihat. Kelompok yang berikutnya ekstrim hulu berlebih-lebihan di dalam meniadakan, enggak bisa dilihat selama-lamanya. Kelompok apa tadi? Jahmiyah Mu'tazilah, kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah, al firqatul Najiyah, At-Taifatul Mansurah, golongan yang selamat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dua tempat. Apa? Naam, di al qiyamah itu pada mahsyar dan juga di surga. Dua tempat tersebut na'am barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa qaulullah li Musa itu ya. Naam. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam lantaroni sudah kita lewati sebelumnya bahwasanya ayat yang mungkin sering dilontarkan oleh mereka katanya kita semuanya bisa melihat Allah taala tapi Allah taala mengatakan apa La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan-pandangan kalian itu tidak bisa meliputi Allah taala, tapi Allah taala meliputi pandangan kalian. Lah ini bagaimana katanya enggak bisa katanya bisa dilihat. Tapi Allah taala mengatakan enggak bisa diliputin. Kita katakan meliputi lain dengan ru'yah melihat. Kalau meliputi itu melihat dari semua sisi. Bisa enggak kita? Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala bisa. Allah Subhanahu wa taala melihat dari seluruh sisi mampu. Adapun makhluk tidak bisa. Makhluk bisanya ru'yah melihat. Paham ya? Ru'yah jelas bisa. Kalau kita bisa, tapi kalau untuk ihatah enggak bisa. Kita lihat. Adapun ucapan Allah taala kepada Musa lantarani, sungguh engkau tidak akan bisa melihatku, laisa ma'nahu annafyul mu'abbad. Ini penting sekali nahwu ini ya. Bukan maknanya peniadaan yang selama-lamanya. Antum lihat lan di situ. Lan itu termasuk penasab. An lan idan kai. Yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya tanpa bantuan an. Nah, mutmaratan wala jawazan wala wujuban. Langsung. Nah, kata mereka lan ini meniadakan selama-lamanya seperti Mahmud Az-Zamakhsyari. Nah, Mahmud Az-Zamakhsyari pendekar nahwu, paham ya? Namun tersesatnya wal tersesat langkahnya sehingga Nah, kitab yang terkenal sebenarnya kitabnya itu Al-Kasyaf. Nah, katanya adalah termasuk tafsir Al-Qur'an, banyak penyelewengan di situ. Allah musta'an. Az-Zamakhsyari. Allah musta'an. Kita lihat, laisa ma'nahu an-nafil mu'abbad. Bukan maknanya peniadaan secara mu'abbad selama-lamanya. Bal lantarani, bahkan ucapan lantarani yakni fid dunya. Perhatikan baik-baik ini. Lantaroni maksudnya engkau tidak bisa melihatku di dunia. Kenapa? Karena belum diberikan apa? Kemampuan. Buktinya ketika Allah Ta'ala hendak menampakkan ngasih syarat. Gunung itu kalau seandainya tetap dalam keadaan semula. Eh, niscaya engkau akan bisa apa? Melihatku. Ternyata baru menampakkan sedikit saja. Gunungnya hancur. Kemudian akhir Nabi Musa AS apa? Nah jatuh tersungkur pingsan. Menunjukkan bahwasanya belum diberikan kemampuan. Bukan maknanya nggak bisa dilihat. Paham ya? Adapun nanti di akhirat kelak manusia bisa melihat nggak? Bisa melihat karena diberikan kemampuan. Kekuatannya nanti sudah bisa beda lagi. Paham ya? Di akhirat sudah beda lagi. Nah, barakallahu fikum. Semuanya dibikin ukurannya sama-sama semua, rata-rata semuanya. Paham ya? Nah, jadi di akhirat itu nanti di surga enggak ada yang tua. Semuanya muda. Paham ya? Nah, ambil dan anak-anak kecil banyak, sebagai pelayan-pelayan banyak. Cuman orang tua seperti syaibah itu enggak ada, ajus itu enggak ada. Paham ya? Semuanya muda semuanya barakallahu fikum. Nah, yang jelas Semoga kita termasuk penduduk surga. Nah, karena kenikmatannya sangat luar biasa. Nah, kita lihat di sini. Bidalili anna ru'yah sabatat fil akhirah. Dengan dalil bahwasanya melihat itu telah tetap di akhirat. Apa maksudnya ya? Jadi ucapan Lantaroni itu, engkau tidak bisa melihatku di mana? Di dunia. Jangan seperti Zamak Syari tadi itu, Mahmud. Paham ya? Nah, mengatakan bahwasanya Lantaroni engkau tidak akan bisa melihat selama-lamanya. Memaknakan lan dalam ilmu nahu maklan itu apa sih? Harfu apa? Naam, harfu nafyin wa nasbin wa Huruf yang meniadakan, menasobkan dan memaknakan makna yang akan datang. Paham ya? Peniadaan yang akan datang. Ini bukan apa? Bukan maknanya peniadaan mu'abbat tapi mu'akkad. Sesaat saja. Ana lan akuma. Aku tidak akan berdiri selama-lamanya atau sesaat saja. Sesaat saja enggak mungkin dia enggak akan berdiri selama-lamanya. Paham ya? Ada orang bagi-bagi uang orang berdiri dia. Paham ya? Allah musta'an. Maksudnya itu peniadaan seperti itu enggak bisa. Dimaknakan apa? Dimaknakan kalau tanpa korinah dimaknakan peniadaan yang kekal itu enggak bisa. Kecuali kalau ada korinah. Seperti apa kemarin ayatnya? Walan tuflihu idan abada. Abada ini. Walan tuflihu idan abada. Abadannya ini sebagai korinahnya. Eh? kalian tidak akan apa? Tidak akan beruntung selama-lamanya. Lafat abadan ini korinahnya. Wa illa nggak bisa. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat. Wa ahlul lughah yaqulun inna kalimatan lan laysat linafyil mu'abbad wa inna ma hiya linafyil mu'aqqad. Penting sekali ini. Ahlu bahasa mengatakan sesungguhnya kata lan itu bukan untuk meniadakan selama-lamanya akan tetapi hanya meniadakan mu'aqqad sesaat sesuai dengan kadarnya, waktunya. Paham ya? Nah, falan ukallimal yauma insinya. Nah itu ulan falan limal yauma, al yauma saja. Enggak selama-lamanya. Kalau seandainya maknanya selama-lamanya udah al yauma enggak dipakai. Apa maksudnya ya? Allah musta'an. Kemudian barakallahu fikum wa qaulun nadim rahimahullah dan ucapan penyair atau yang bikin pantun ini al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah tajalla yakni yadhhar subhanahu wa ta'ala wa yakshifu al hijab anhu jalla wa ala. Allah Ta'ala akan nampak muncul menyingkapkan hijabnya. Dia nampak di hadapan enam orang-orang yang Allah izinkan untuk melihatnya. Wa qaluhu rahimahullah kamal badru la yakhfa. Sebagaimana bulan purnama tidak tersembunyi. Bulan purnama terjadi pada tanggal berapa Iqbal? 15. 14 sudah mulai besar, 15 itu sempurna. Sempurna apa? Sinarnya sempurna juga bulatnya. Nah, barakallahu fikum, bulatannya sempurna. Jadi antum saksikan aja ketika nah barakallahu fikum eh, tanggal 15 itu malamnya, antum saksikan aja bagaimana. Antum enggak perlu antri desa desaan Ana lihat dulu, ana lihat dulu. Lihat dari mana saja bisa. Nah, Allah taala itu nanti dilihat dengan dilihat dengan mata kepala sendiri, masih manusia melihat dengan mata kepala mereka sendiri tanpa berdesa desaan, tanpa antrian. Apa maksudnya ya? Sebagaimana melihat bulan purnama, cara melihatnya. Kita lihat Hadza ma'khudun min qaulin Nabi sallallahu Ucapan ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu Inna kum "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini yaitu malam nah bulan purnama. Bulan purnama. Kita lihat faedahnya Lailatul Badri, bulan malam malam bulan purnama hiya Lailatul Khamisah Asyar atau Rabi'ah Asyar malam nah barakallahu fikum yaitu 15 atau malam 14. 14 biasanya sudah apa sudah besar juga ya teman sempurnanya pada malam tanggal 15 malam tersebut. Tapi dia sempurna sekali. Nah, barakallahu fikum malam 15 sudah sempurna sekali itu. Wa ila awal mulanya apa sebelum menjadi bulan purnama? Seperti apa? Eh, seperti apa? Nah, barakallahu fikum tandan, tandan semacam eh, kurma kemudian kalau sudah berisi kan nunduk ini. Kayak sabit itu. Paham ya? Nanti kita lihat, lihat, lihat apa dalilnya nanti. Wahiyya ibdar. Namanya itu hari-hari atau malam-malam yang ibdar. Ibdar itu sempurna bulatannya. Wafiha tamamul qamar. Dan pada malam tersebut, malam 15 atau malam 14 sempurna bulan tersebut. Antum saksikan sendiri. Nah, barakallahu fikum besar sekali. Li'annal qamara yahillu awal syahri dha'ifan. Karena bulan itu muncul nampak di awal bulan itu lemah Antum ternyata nggak bisa nyaksikan bulan sabit itu. Tapi kalau sudah lama-lama mulai besar, besar, besar, besar nampak. Nah, bulan purnama itu saksikan sendiri sudah. Paham ya? Nanti besar sekali itu nanti. Sumaya zidu ilaannya takamal filayalin ibdar. Kemudian terus bertambah hingga sempurna pada malam-malam malam-malam apa malam-malam ibdar. Itu bulatannya sempurna. Sumaya khudum finaks. Kemudian kembali berkurang ilaannya sirah hilalan. Kemudian kembali berkurang, berkurang, berkurang sampai menjadi hilal seperti semula. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat, Allah ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wal qamara qaddarnahu manazila." Dan bulan kami telah menetapkan tingkatan-tingkatannya. Nah, hatta ada kalau udunil qadim hingga dia nanti kembali seperti apa? Seperti tandan. Nah, barakallahu fikum eh, tandan apa? kurma yang melengkung. Paham ya? Biasanya udah kering itu melengkung. Nah, melengkung ya seperti sabit itu. Nah, kalau bahasa Sunda sengkrong, ayat sengkrong itu ya yang melengkung itu kental sendirilah. Tahu enggak? Ayo, Pak. Tahu enggak antum? Sudah enggak perlu digambarkan lagi sudah. Tahu kan? Ayo na'am. Sudah, kita lihat. Al-urjun, urjun itu adalah idku an-nakhlah, yaitu semacam tandan nah barakallahu fikum yang ada di eh, pohon kurma itu yang biasanya di ujung itu kalau udah kering itu melengkung sendiri. Nah, alladzi tarawnahu munhi nah, yang kau yang kalian yang kau apa yang kalian melihatnya melengkung idaya bisa apabila kering fal hilalu yakunu ala syaklil urjunil qadim maka hilal itu bentuknya seperti bentuk apa nan tandan kurma yang sudah mengering tadi yang melengkung tadi barakallahu fikum cukup sekian saya sampaikan semoga bermanfaat nasallahu alaihi wasallam